PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Rangga, jangan kekanak-kanakan atas silah rasa sakit itu dengan tenaga saktimu. Eh, eh, saya, saya tidak sanggup lagi tuanku. Oh. Hmm. Aneh sekali. Apa sebenarnya yang terjadi pada Adirangga? Hah? Aneh sekali. Agaknya ada kekuatan hitam yang memasuki tubuh Adirangga. Hmm. Biarlah akan kucoba dengan tenaga sakti Banyu Cakrabuana. Ah. Ya. sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-10 Dengan judul Geger Bumi Galu. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen Ide cerita Cece Suhyar Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Agee memerankan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Niko Septiawan sebagai Raden Kuda Amoksa, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Heri sebagai Kipakuraga, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ki Pakuraga pembunuh bayaran yang ditugaskan oleh seseorang yang tidak dikenal untuk membunuh Raden Kuda Amoksa berhasil menemukan Raden Kuda Amoksa yang sedang dalam perjalanan ke Galuh bersama dengan Prabu Sora. Dengan demikian pekerjaanku akan menjadi semakin mudah untuk kuselesaikan. <laughs> oh, itu dia Raden Kuda Moksa. Salah seorang kawanku sebelum terbunuh telah menunjukkannya. Iya, dia benar. Laki-laki itulah yang harus kuselesaikan. selesaikan. <laughs> Ki Pakuraga kemudian memandang lekat pada wajah Raden Kuda Amuksa. Dan beberapa saat kemudian setelah puas memandang, Ki Pakuraga pergi menjauh meninggalkan barisan Indra Prasta yang tengah beristirahat. Hmm. Kukira dari tempat ini aku dapat melaksanakan tugasku tanpa dicurigai dan diketahui oleh kelompok orang dalam pasukan itu. Atau siapapun juga. Kemudian, Kipakuraga duduk bersila di rerumputan tebal Kedua matanya dipejamkan dan kemudian mulutnya berkomat kamit mengucapkan sesuatu yang tak dapat jelas didengar. Dan kemudian sambil tetap memejamkan matanya, tangannya merogoh ke dalam sakunya dan kemudian dikeluarkannya sebuah kain putih yang telah diuntal-untal kecil yang menyerupai sebuah boneka. Sementara itu, mulutnya masih terus saja berkomat kamit. Demi penguasa kegelapan, datanglah kekuatanmu. Datanglah kekuatanmu. Datanglah kekuatanmu. Raden Kuda Moksa. Kuda Moksa. Kuda Moksa. Kuda Moksa. Kipakuraga mengumpulkan seluruh daya ingatnya, berusaha merekam kembali wajah Raden Kuda Amoksa dalam ingatannya. Dan kemudian perlahan-lahan tangannya kembali dimasukkan ke dalam sakunya. Dan kemudian dikeluarkannya sebuah paku yang panjangnya hampir satu jengkal. Dan kemudian sambil terus berkomat kamit, menyebut nama Raden Kuda Amoksa, tangan kanannya yang memegang paku besar itu bergerak mendekati boneka yang berada pada tangan kirinya. Dan kemudian tanpa ragu-ragu lagi, ditancapkannya paku besar itu pada kepala boneka kain itu.

Habisilah rasa sakit itu dengan tenaga saktimu. Saya, saya tidak sanggup lagi, tuanku. Ah. Hmm. Aneh sekali. Apa sebenarnya yang terjadi pada Adi Rangga? aneh sekali. Agaknya ada kekuatan hitam yang memasuki tubuh Adi Rangga. Hmm. Biarlah akan dengan tenaga sakti Banyu Cakrabuana. Ah. Ya. ya. Bagaimana keadaanmu sekarang, Adirangga? Ah, ah. Rasa sakit itu sudah jauh berkurang, Kakang. Hanya seluruh pinggang dan tubuhku serasa teremas erat. Aku aku merasa sulit untuk menarik napas. Ah. Sekarang cobalah kau siapkan tenaga murnimu. Aku akan melepaskan tenaga sakti kau ini. Baik, baik tuanku. Apakah kau mempunyai musuh yang sedemikian berat mendendam dengan Entahlah tuanku, rasanya beberapa tahun belakangan ini saya tidak mempunyai seorang musuh pun. Eh, oh ya, ya tidak ada kecuali Kakang Prabu sana yang menyangkut masalah pencurian kujang cakra buana itu. Aku mengenal orang itu dengan baik. Rasanya dia tidak mungkin melakukan hal ini. Tidak, bukan dia Derangga. Serangan tadi adalah serangan ilmu hitam yang hanya dilancarkan dan dibuat oleh mereka yang mendendam teramat sangat. Hmm. Oh, mungkinkah dia? Siapa rangka? Wanita muda itu, Kakang. Wanita muda? Iya. Siapa dia Adirangga? Hmm. Wanita yang pernah datang menghadap pada tuanku. Murid dari Resi Wanayasa. Anting bulu. antara dia dengan Adi Rangga? Hmm? Saya tidak tahu, Kakang Prabu. Tapi dari dua kali perjumpaan kami, kelihatan dia teramat membenci dan sangat mendendam pada saya. Hmm. Apakah mungkin benar dia? Ya, entahlah Kakang Prabu. Melihat dari dendamnya, memang pantas dia melakukan hal itu. Tapi jika melihat kenyataan, Rasanya tidak pantas dia melakukan hal itu. Hmm, apa maksudmu, Adirangga? Kepandaiannya, Kakang. Kepandaiannya jauh lebih tinggi dariku. Hmm, sayang sekali Resi Amista tidak berada di kelompok ini. Jika tidak, tentu dengan kekuatannya ia akan mampu untuk melacak orang yang telah membuatmu seperti tadi. Bertahanlah terus, Adirangga kita akan meneruskan perjalanan menjelang fajar. Dan sebelum hari menjadi siang, kita akan berjumpa dengan Resi Amista. Oh, baik, Kakang. Sementara itu di kegelapan malam, di tengah rimbunnya hutan perbatasan Indraprasta, Ki Pakuraga tengah gelisah dan penasaran dengan kegagalannya. Aku hampir saja berhasil. Ah, entah bergajul mana yang telah menggangguku lagi. Ah, apakah itu pekerjaan Sang Prabu Sora? Ah, mungkinkah beliau mempunyai kekuatan seperti itu? Apakah dia seorang Raja Binatara yang memiliki sikap dan kekuatan seperti dewa? Oh, aku akan kembali melakukan serangan yang tidak terduga. Pekerjaanku ini harus dapat kutuntaskan seorang diri tanpa bantuan siapapun juga. apapun adanya, boleh mencoba untuk menahan serangan pamungkasku. Senjata pusaka pemberian guruku ini, baku Binang. baku pusaka yang telah dipakai hingga ratusan kali dalam pemujaan terhadap sembahanku Betari Durga. Oh, aku akan membuat api kecil untuk serangan pamungkasku ini.

menghancurkan kemenyan itu dengan kekuatan tenaga saktinya, ditaburkan di tengah perapian kecil di hadapannya. Beberapa saat saja, asap halus yang menerbangkan aroma yang menyeramkan itu mulai menyebar ke segala penjuru hutan di sekitar persembunyian Ki Pakuraga. izinkanlah aku menggunakan paku pusaka ini untuk menghancurkan musuh-musuhku. Izinkanlah aku menggunakan kekuatan dari paku pinang, pusaka perguruan, untuk menegakkan kewibawaan golongan kita. Hmm. kuda amoksa. Kuda amoksa. Kuda amoksa. Kedua tangannya yang sejak tadi memegang paku pusaka yang disebut dengan nama paku binang, kini diangkat tinggi-tinggi setelah beberapa saat, paku binang itu dimasukkan ke dalam api yang membara. Ki Pakuraga terus berkomat kamit. Semakin lama, semakin cepat laki-laki kasar itu mengucapkan mantra-mantranya. Sampai suatu ketika kuraga berhenti. Suasana malam menjadi sedemikian heningnya. Tak ada lagi suara-suara binatang malam. Asap kemenyan semakin kuat menyebar. Dan dalam keheningan yang sangat mencekam itu, tiba-tiba terjadi keanehan. Dari dalam perapian itu, tiba-tiba keluar paku binang, paku pusaka dari Kipaku Raga. Paku yang telah merah membara itu naik perlahan-lahan ke atas hingga satu meter dari permukaan tanah. Dan kemudian, bagaikan anak panah, paku yang disebut dengan nama binang itu melesat cepat menembus kegelapan dan kemudian meninggalkan seberkas cahaya kemerah merah yang hampir tidak berbeda, anting Wulan telah tiba di perbatasan Galuh. Berhenti dulu, Tunggul. Mengapa tiba-tiba saja hatiku menjadi berdebar dan gelisah seperti ini? Ada apakah? Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Apakah telah terjadi sesuatu dengan ayahandaku? ataukah dengan ibundaku? Ah, ada seseorang yang tengah mengintaiku dari balik semak-semak di sampingku. Hm, akan kulihat siapakah dia. Hup. Loh, loh, Tangannya kenapa bang sampean bang? Koro-karo terus, gatel-gatel ya? Itulah mbok, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. Anu, kadas kurang. sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan Produksi Kalbe Farma. Ayo, keluarlah kau ke sana, atau aku yang akan memaksamu keluar. Hmm, kau sombong sekali, Nona. Siapakah kau ini sebenarnya? Hmm. Kaulah yang pantas untuk menjawab pertanyaanku. Kau bersembunyi dan mengintaiku. Aku mengerti. Kau adalah seorang gadis pendekar. Tapi janganlah berbesar kepala. Aku adalah seorang laki-laki. Dan kaum laki-laki tidak pernah merasa gentar dengan wanita seperti dirimu. Hmm, begitukah? Ya, karena itu jawablah pertanyaanku. Dan mendekatlah lagi kemari. Ayo, mendekatlah lagi kemari. Agar aku dapat melihatmu dengan lebih jelas. Baiklah. Nah, sekarang apa maumu lagi sana? Oh, eh, oh, oh, bukankah uh, bukankah Nona adalah Anting Wulan, tamu terhormat dari Prabu Sana? Hmm. Siapakah kau ini? Uh, saya saya adalah seorang penjaga perbatasan. Uh, saya pernah melihat Nona di Istana Galuh. Oh, maafkan. Maafkan saya, Nona. Hmm, apakah keperluan Nona malam-malam berada di tempat ini? Hmm, bagus. Kebetulan sekali. Kebetulan sekali. Cepatlah kau kembali ke kota raja. Temui Baginda dan katakan pasukan Indra Prasta tengah menuju ke kota raja dengan kekuatan besar. Ah, pasukan Indra Prasta? Ya, Indra Prasta dengan kekuatan penuh serta dibantu dengan sekutu-sekutunya menuju Galuh. Cepatlah kembali dan temui Bakinda. Baik, baiklah Nona. Hmm. Terima kasih Dewata Agung. Kini aku akan lebih leluasa lagi untuk melindungi ayahandaku dari pembunuh kejam itu. Nah, ayo tunggu, kita kembali lagi melihat keadaan ayahandaku. Hiya, hiya, hiya. terus melanjutkan perjalanan pasti sudah